بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد قال المؤلف رحمه الله ولهما لمن للبخاري ومسلم في حديث عتبان عن هذا عتبان هو عتبان ابن مالك بن عمرو Ibn al-Ajlan al-Ansari min Bani Salim bin Auf sahabiyun masyhur mata fi khilafati Muawiyah qad kekhalifahan zaman kekhalifahan Muawiyah tapi tidak disebutkan tahun berapa fa Allah harrama 'alan nar Maharamkan atas neraka dan pada orang kala yang mengucapkan dia la ilaha illallah Ya betahi menghadapi dia dikah dengan ucapan la ilaha illallah wajhallahi pada wajah Allah. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah karena karena Allah. Jujur karena Allah. Harrama walahuma ay rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadal hadis pada hadis ini dikamalihi dengan sempurnanya hadis artinya di, di Bukhari Muslim, di ini diriwayatkan secara sempurna, panjang hadisnya. Wa hadza tarafun minhu. Hadis yang dinukil oleh dicantumkan oleh muallif di sini adalah sebagiannya saja, ujungnya saja. Harrama 'alan nar. At-tahrim artinya al-man'u, mencegah. Maksudnya, ai maksudnya mana'an nara an tamassahu Allah mencegah, mengharamkan api neraka untuk menyentuhnya, untuk mengenai dia. Ya betaqi bidzalika Allah. Ai maksudnya mukhlishan di qalbihi. dengan hati yang ikhlas. Apa artinya ikhlas? Karena Allah artinya ikhlas. Ikhlas itu karena karena Allah. Wa ma ta'ala dzalik dan mati dalam keadaan seperti itu. Walam yakulha nifakan dan dia tidak mengucapkannya nifakan dengan pura-pura mafek. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan karena Allah. Dia berpegang dengan kalimat la ilaha illallah sampai mati dan dia mengucapkannya bukan karena pura-pura. Al-ma'na al hadis anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan. Rasulullah menghabarkan dengan kabar yang muakkad. Kabar yang muakkad dikuatkan, diyakinkan betul. Dengan apa? Dengan huruf inna tunggu. Hmm. Rasulullah mengkhabarkan dengan kabar yang ditekankan, dimantapkan, diyakinkan supaya orang nggak ragu lagi. Apa kabarnya? Anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan qatadullu alaihi min al ikhlas dengan menuju termasuk mempercayai apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Al-ikhlas wa nafyish syirik. Menunjukkan keikhlasan, kemurnian ibadah kepada Allah, masuk niat, wa nafyish syirik dan meningkari menafikan syirik amilan bidzalika dan sanggup mengamalkannya. Mengamalkan apa? Makna yang ditujukan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka praktek amalan kita seperti apa? Ibadah kita murni kepada Allah dan kita jauh dari syirik zahiran wa batinan secara lahir dan batin wa ma ta'ala tilkal hal dan mati dalam keadaan seperti itu lam tamassahun naru yaumal qiyamah maka di hari kiamat dia tidak akan tersentuh oleh neraka jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan niat karena Allah itu kalau niatnya karena Allah itu gimana mengucapkan la ilaha illallah dengan niat karena Allah. Jadi apa? Bisa mengucapkan secara lahir dan batin. Betul. Saya ingin dapat pahalanya mengucapkan kalimat ini. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan seperti itu berarti dia siap mengerjakan, siap beramal seperti yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian keterangannya ditambah apa? Wa mata alaihi harus mati dengan keadaan seperti itu. Kalau ucapkan la ilaha illallah terus kemudian amalannya nggak nggak menunjukkan apa yang dia ucapkan ya sama saja. Tapi amalannya bertentangan tetap syirik. Tapi ucapannya tadi nggak jujur. Ucapannya tadi nggak lahir batin. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Bab apa? keutamaan tauhid. Anna fihi dilalatan wadihatan ala fadli tauhid. Hadis tadi adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nar wa takfir sayyi'at. Hadis itu menunjukkan bahwa orang yang menetapi tauhid mati dalam keadaan bertauhid, dia akan selamat dari neraka dan diampuni dosanya. Kalau dalam hadisnya kok nggak ada kalimat diampuni dosanya? Otomatis kalau Allah mengharamkan neraka untuk menyentuh dirinya berarti diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Kalau nggak diampuni dosanya, berarti dia di disiksa. Kalau dia nggak disiksa, berarti dosanya diampuni. Ma yustafadu minal hadis. Kesimpulan yang diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Wa annahu yunqidu minan nar wa yukaffiru khataya. Dan tauhid itu menyelamatkan dari neraka dan menghapus dosa-dosa. Yang kedua, annahu la yakfi fil iman an an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ahadil munafiqin. Iman itu tidak hanya cukup dengan ucapan saja, tidak cukup. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja enggak cukup. Min ghairi i'tiqadil qalbi. Kalau tidak disertai keyakinan hati. Eh, selain ucapan lisan juga harus ucapan itu keluar dari keyakinan hati. Kalau ucapan tok hatinya nggak yakin itu berarti seperti orang munafik. Orang munafik itu iman apa enggak? Enggak iman. Enggak iman. Orang munafik itu hakikatnya adalah orang kafir. Nah, yang lahirnya tok dia Islam. Yang ketiga annahu la yakfi fil imani i'tiqad al-i'tiqadu min ghairi nafsin. Begitu juga iman itu tidak cukup akidah saja, keyakinan saja, tapi enggak diucapkan. Kahalil jahidin seperti keadaannya orang-orang yang membantah. Orang-orang yang membantah, orang-orang kafir itu rata-rata mayoritas. Hatinya sadar, hatinya ngerti, bahwa yang wajib disembah itu hanya Allah. Nah, tapi dia membantahnya. Artinya dia disebut dengan apa sebutan kafir. Dia disebut kafir. Kenapa? Hatinya dia meyakini, mengakui. Tapi mulutnya, tindakannya mengingkari. Wajahatu biha wastaifanatha anfusuhum dulman wa'uluwa. Mereka membantah la ilaha illallah tapi hati mereka keyakinannya. kenapa mereka membantahnya dulman wa karena aniaya dan karena sombong berarti ucapan tidak sesuai dengan keyakinan munafik meyakini tapi tidak mau mengucapkannya yaitu sama dengan Fir'aun jadi mengucapkan tapi ragu-ragu gak yakin itu orang munafik. Yakin gak mau mengucapkan seperti Firaun. Iman yang benar gimana? Ya yakin, jadi ya diucapkan. Kemudian yang keempat tahrimun nari ala ahli tauhidil kamili. Haramnya neraka bagi ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Apa maksudnya nih? Orang yang tauhidnya sempurna, imannya sempurna, tidak akan tersentuh neraka sama sekali. Adapun yang tauhidnya kurang, imannya kurang, ancaman tersentuh neraka tetap, ancaman terkena neraka tetap. Kalau Allah tidak mengampuni, iya ya kena neraka. Hanya bedanya kalau orang yang gak punya tauhid sama sekali, dia kekal di neraka. orang yang tauhidnya lemah, kurang, kalau dia masuk neraka, di nerakanya tidak benar. Annal amala la yanfa'u idha kana khalisan liwajhillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu tidak bermanfaat kecuali bila memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama khalisan wajihillah, mukhlis lillah karena Allah. Yang kedua benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apa itu? Ya semua amal. Entah itu amalannya lisan, entah itu amalannya badan. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak diterima. Atau tidak karena Allah tidak diterima. Kanam anna man qala la ilaha illallah wa huwa yaj'u ghairallah lam yang fa'hu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap menyembah selain Allah maka ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ucapannya itu terbantah oleh perbuatannya. Perbuatannya itu tidak sesuai dengan ucapannya kahali ubadil kuburil yaum seperti keadaannya orang-orang yang menyembah kuburan sekarang menyembah kuburannya kiai-kiai menyembah kuburannya wali-wali yaquluna la ilaha illallah mereka itu mengucapkan la ilaha illallah tapi wahum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim Prakteknya mereka berdoa minta kepada orang yang sudah mati dan melakukan takorup takorup misalnya dengan sedekah atau apa saja untuk takorup kepada siapa orang yang mati itu supaya doanya di dekat kuburan itu e, mustajab harus sedekah dulu harus puasa dulu itu untuk takorup kepada siapa Bukan takarub kepada Allah, tapi takarub kepada pemilik kuburan itu. Orang yang seperti itu, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallahnya tidak manfaat. Yang ketujuh, isbatul wajhi lillah ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Mengakui bahwa Allah punya wajah. Wajahnya seperti apa? ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi dan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maksudnya gimana? Nah, wajahnya kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas tidak sama seperti wajahnya makhluk. Yang jelas kalau Allah itu zatnya aku, kau wajahnya juga agung. Wajahnya juga agung. Nabi seperti apa? Eh, sifat-sifat seperti ini kita percaya begitu saja. Allah punya wajah. Ya, saya percaya Allah punya wajah. Seperti apa wajahnya Allah? Saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Yang jelas tidak sama dengan wajahnya makhluk. Apa dalilnya kalau wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk? Aisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Allah beda dengan makhluknya. Karena Allah beda dengan makhluknya, maka sifat Allah juga beda dengan sifatnya makhluk. Sebagian orang merasa berat untuk mengatakan Allah punya wajah. Dengan alasan, kalau kita bilang Allah punya wajah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan manusia. Sehingga begitu mendapati kalimat wajah Allah apalagi anak Allah dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu mereka artikan tidak seperti dohirnya apa. dah dimaknai dan tangan dimaknai kuatan pertolongan. Padahal kalau di Kembalikan lagi pada hujah mereka yang pertama bahwa kalau mengatakan Allah punya wajah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kan juga sama. Kalau kita mengatakan Allah punya zat, makhluk juga punya zat. Berarti sama. Sama toh? Jadi juga masih menyamakan. Kalau Allah apa, punya kekuatan, makhluk juga punya Kekuatan. Kalau dia bilang ya kekuatan itu kita akui sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Dan itu kita akui sesuai dengan keagungan Allah. Kita bisa balik tanya, bukankah wajah itu juga bisa kita akui sesuai dengan keagungan Allah? Sama toh? Jadi itu akibat kita tidak menyerah begitu saja pada khatar yang diberikan oleh Allah Rasul. Hal-hal yang berkaitan dengan barang goib, saya percaya begitu saja seperti yang dikatakan oleh Allah Allah Rasul. Kita mendapat kabar tangan Allah, wajah Allah, ya sudah percaya. Seperti hanya kita mendapat kabar Allah murka, Allah senang, dan seterusnya. Semua kita percaya saja kita yakini bahwa itu tidak sama dengan sifatnya makhluk.